تعالى بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أما بعد berkata Syekh Abdullah Al-Iryani hafizahullah taala setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kita masih dalam pembahasan akidah dan kita masih dalam kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabili Rasyad yang dikarang ditulis oleh Al-Imam Din Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu taala dan yang telah disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala وقد وصلنا بفضل رب العالمين جل وعلا إلى ما يتعلق بالإيمان بالقدر وآخر ما أخذناه أنه ليس هنالك حجة للعاصي بالاحتجاج بالقدر على فعل المعصية Dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang Al-Qadar Beriman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya tidak ada hujjah bagi seorang yang melakukan perbuatan maksiat untuk berhujjah terhadap perbuatan maksiatnya. وأيضا بارك الله فيكم أخذنا ما يتعلق بالتوفيق بين كون فعل العبد مخلوقا لله عز وجل وأيضا هو كسب للفاعل من اكتساب الفاعل dan juga telah kita ambil apa yang telah disebutkan oleh syarah yang berkaitan tentang atau fiq menyatukan antara perbuatan hamba sebagai makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan antara tentang bahwasanya yang dilakukan oleh hamba itulah kasban lil fa'il usaha yang telah dia lakukannya. إذن فإذا قال القائل كيف نرد على من احتج بالقدر على ارتكابه للذنوب والمعاصي Sekarang jika ada seseorang bagaimana kita membantah orang yang hujah dengan takdir apa yang dia lakukan dari perbuatan maksiat? Awalan نعم أن رب العالمين جل وعلا أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له اليوم تجزى كل نفس بما كسبت Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyandarkan perbuatan hamba tersebut kepadanya, yaitu kepada hamba tersebut dan dikatakan sebagai usahanya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah mengatakan al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini akan dibalas setiap jiwa apa yang dia lakukan. فهذا واضح على أن أفعال العبد إنما هي باختياره وبمحض إرادته بإرادته ولم يكن مجبورا عليها Dan dari sini jelaslah bahwasanya perbuatan hamba itu ikhtiarihi dengan kehendaknya dan dengan usahanya sendiri. الأمر الثاني Dan perkara yang kedua apa itu? إلا ما استطاع نعم أن الله جل وعلا أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا بما يستطيعه Jawaban yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala amarul ab telah memerintahkan seorang hamba dan melarangnya dan tidaklah membebankan sesuatu kecuali apa yang dia mampu untuk melakukannya. ولو كان العبد مجبورا على أعماله ما كان عندئذ مستطيعا على الفعل أو الترك لمن لما كانت له استطاعة Kalau seandainya hamba tersebut dipaksa untuk melakukan suatu amalan, maka sungguh dia tidak akan bisa melakukan atau meninggalkannya. الأمر الثالث Apa itu perkara yang ketiga? نعم أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري بين العمل الاختياري والعمل الإجباري وأن العمل الاختياري يكون نعم في محل الاستطاعة يستطيع الشخص التخلص منه Kemudian jawaban yang ketiga bahwa setiap seseorang itu mengerti mengetahui tentang perbedaan antara al-amal ikhtiari perbuatan itu dengan kehendaknya wal ijbar dan perbuatan yang dipaksa. Dan bahwasanya perbuatan yang pertama yaitu ikhtiyari itu perkara yang mampu seseorang bisa menghindar darinya. Perkara yang keempat نعم أن العاصي قبل أن يقع في المعصية لا يعلم ما الذي قدر له وما الذي كتب فلماذا لا يحرص على فعل المعصية على فعل الطاعة واجتناب المعصية ويقول قدر الله علي أن أفعل الطاعات لماذا لا يحرص على منفعته ومصلحته ويقول قدر الله علي أن أطيع وأن أصلي وأن أصوم وأن أستقيم وأن أتبع الحق Kemudian yang keempat, bahwasanya orang yang berbuat kemaksiatan sebelum dia terjatuh dan melakukan perbuatan maksiat, dia tidak tahu apa yang telah ditakdirkan padanya dan apa yang telah ditetapkan untuknya. Oleh karena itu kenapa dia tidak melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Seraya mengatakan inilah yang ditakdirkan kepadaku. Kalau seandainya dia melakukan puasa, sholat, zakat dan yang lainnya dari perbuatan ketaatan, <clears throat> dia bisa dan mengatakan inilah yang ditakdirkan kepadaku. Kenapa dia tidak melakukan seperti itu? tetapi dia mengatakan bahwasanya ketika melakukan perbuatan maksiat berhujah dengan takdir al-amrul khamisu نعم أن رب العالمين جل وعلا أرسل الرسل لقطع الحجة فلو كان هنالك حجة بالقدر عندئذ لمن قطعت نعم الحجة بإرسال الرسل لكن الحجة منقطعة بإرسال الرسل فلم تكن هنالك للعصاة حجة بالاحتجاج بالقدر Kemudian yang kelima, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan kepada kita bahwa Dia mengutus para rasul dengan mengutusnya para rasul itu untuk qat'il hujjah, untuk memutus hujjah yang ada pada kaum manusia. Kalau seandainya takdir itu bisa sebagai hujjah bagi orang yang melakukan perbuatan maksiat, maka tidak akan terputus hujjah dengan diutusnya para rasul. Dari sinilah tidak bisa seorang yang berbuat melakukan perbuatan maksiat, dia berhujjah dengan takdir. Kalau seandainya dia berhujjah dengan takdir, maka apa? Tidak terputus dengan adanya irsal rasul. طيب بارك الله فيكم السؤال الذي يليه كيف نوفق بين كون فعل العبد مخلوقا لله سبحانه وتعالى مخلوق هذا الفعل مخلوق لرب العالمين وفي نفس الأمر هذا الفعل كسبا لذلك العبد فكيف التوفيق بين كون الفعل هو مخلوق من خلق الله جل وعلا وأيضا هو كسب لهذا العبد سواء كان هذا الفعل خيرا أو شرا طاعة أو معصية Pertanyaan yang selanjutnya bagaimana kita menyatukan antara perbuatan seorang hamba dikatakan makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan bahwasanya perbuatan hamba itu di apa? Dikatakan dikatakan adalah kasban, lah yaitu sebagai usaha baginya. Bagaimana kita menyatukan antara kedua perkara tersebut? baik yang berbentuk perbuatan itu berbentuk yang baik ataupun yang jelek, yang berbentuk ketaatan ataupun yang berbuat kemaksiatan. Bagaimana kita menyatukannya? Al-jawab نعم من al الوجه awal أن العبد وفعله وفعل العبد صفة من صفات هذا العبد من صفة أنه يفعل فالفعل وكذلك هو صفة للعبد فالعبد وفعله وجميع صفاته مخلوقة لرب العالمين مخلوقة خلقها رب العالمين عز وجل والله خلقكم وما تعملون Salah satunya bahwasanya perbuatan hamba itu apa? Yang muncul dari irada dari keinginan hati ataupun kekuatan badan itu dinisbahkan kepada hamba usahanya. Kepada hamba usaha. Daib. <clears throat> bahwasanya perbuatan hamba itu apa? dinisbahkan kepada hamba sebagai usahanya. Sebagai usahanya. Adapun hamba dan irada yang dia miliki adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. الأمر الثاني أن هذا الفعل صدر من العبد عن إرادة قلبية وعن قدرة بدنية فالإرادة القلبية والقدرة البدنية هذه أيضا مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى <coughs> Kemudian yang kedua bahwasanya perbuatan hamba, perbuatan hamba yang dilakukan oleh seorang hamba itu muncul dari apa? keinginan hamba tersebut. Dan juga itu adalah perbuatan hamba. Ini perbuatan hamba. Kemudian keinginan dan kudrah itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. فلو لم يكن للعبد لا إرادة قلبية ولا قدرة بدنية لما حصل منه فعل لما حصل منه فعل إذا فالإرادة القلبية والقدرة البدنية سبب للفعل والفعل مسبب إذا فالخالق للأسباب للعبد ولإرادته ولقوته ومقدرته خالق لما تسبب من الإرادة والقدرة خالق لذلك الفعل <clears throat> Kemudian kalau seandainya seorang hamba itu tidak memiliki iradah, tidak memiliki kudrah, tidak akan mungkin hal tersebut terjadi. Kalau seandainya seorang hamba itu tidak memiliki iradah dan tidak memiliki kudrah, maka tidak akan terjadi dan dia tidak akan melakukan sama sekali. Dari sini menunjukkan bahwasanya fi'lul abd itu sadir muncul dari iradah, keinginan dan kudrah yang bisa sebagai sebab untuk melakukan suatu perbuatan iradah keinginan dan kudrah ini yang menjadikan sebab bisa melakukan suatu perbuatan sedangkan kudrah dan iradah tersebut apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala makhluk lillahi Subhanahu wa taala wa aidan min al-amthilati al ala dhalika al-insan alladhi fa'ala شرب الخمر هذا الإنسان عاصي وفعل الخمر الذي هو فعل شرب الخمر معصية فهذا الإنسان مد يده عن إرادة قلبية وسوء قصد إلى ماذا؟ إلى الخمر ليشربها فعنده إرادة قلبية ومد يده قدرة بدنية فشرب الخمر فحصل منه الفعل ما هو الفعل شرب الخمر تجرع الخمر دخل إلى جوفه فالله جل وعلا خالق العبد وخالق قدرته وخالق إرادته وخالق يده انظر وخالق الخمر انظر والوعاء الذي فيه الخمر والجو والكون الذي حصل فيه هذا الفعل فالله عز وجل خالق كل شيء ومن ذلك خالق افعال العباد من خير وشر Kemudian beliau memisalkan dengan seseorang yang minum khamr. Perlu diketahui bahwasanya orang yang melakukan perbuatan maksiat ini adalah ciptaan Allah. Kemudian Toib. <clears throat> Perlu diketahui bahwasanya al-abd tersebut melakukan perbuatan maksiat dan khamar adalah perkara maksiat. Dan orang Amba itu ketika dia minum al-khamar dia memiliki iradah, keinginan untuk minum khamar. Kemudian dia melakukan mad yadahu mengambil gelas yang ada apa khomernya lalu diminum fa iradah dan kudro ini iradah keingin hati dia mau minum begitu juga mad yadahu ketika dia mengangkat gelasnya itu adalah usaha yang dia lakukan dan itu apa kemaksiatan yang dia lakukan dan itu usahanya dan akan dibalas sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyatuan dan contoh itu dialah Allah Subhanahu wa taala yang khaliqul Abid yang menciptakan hamba itu. Begitu dialah yang menciptakan kudrahnya, kemampuan untuk minumnya, mengangkat gelas itu. Wa iradatahu dan juga Allah lah yang apa? menciptakan keinginannya, wa yadahu dan yang menciptakan tangannya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan khomer dan bejana yang dia angkat. Begitu juga udara yang ketika itu dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, baik yang berka berkaitan perkara baik ataupun yang jeleknya. Tapi iradah dan kudrah yang sebagai sebab untuk melakukannya itu adalah disandarkan kepada hamba tersebut. لماذا نذكر هذا ونعيده ونضرب أمثلة كثيرة لأن هنالك من أهل البدع والأهواء من يقول الفعل إنما هو من خلق العبد ليس من خلق الرب ما خلقه الله انظر Kenapa? Kata beliau, kita selalu menyebutkan misal contoh demi contoh karena menunjukkan tentang pentingnya perkara ini. Karena di sana pun ada ahlul bid'ah. Sebagian dari mereka mengatakan bahwasanya perbuatan hamba itu terjadi dan dinisbahkan kepada perbuatan hamba. Perbuatan itu dinisbahkan kepada perbuatan hamba dan bukan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. واعتقاد أهل السنة والجماعة الفعل كسب للعبد لكنه ضمن خلق الرب سبحانه وتعالى ضمن المخلوقات التي خلقها الله عز وجل فالله خالق كل شيء ومنه خالق أفعال العباد <clears throat> Berbeda dengan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, al-fi'lu, perbuatan itu sebagai usaha terhadap yang dilakukan oleh hamba tersebut. Akan tetapi usaha itu atau perbuatan hamba itu termasuk dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu walaupun perbuatan hamba itu disandarkan kepadanya sebagai usahanya. نضرب مثالا آخر قبل أن ننتقل إلى عقائد أهل الباطل فيما يتعلق بالقضاء والقدر إذا قال قائل عبد زنى هل الفعل هذا خلقه الله عز وجل Baik. Sebelum kita berpindah dan mengambil dari beberapa syubhat ahli bid'ah, kita sebelum mengambil dari ciptaan Allah Taala. Jika ada seseorang yang mengatakan seseorang hamba berzina, apakah perbuatan tersebut bisa dinasbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Naqulu na'am hadzal fa'l wa ghayruhu min al-af'al min al-khair wasyarr khalaqaha rabbul alamin subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan iya bahwasanya perbuatan ini dan kejelekan tersebut itu adalah makhlukah lillah subhanahu wa taala termasuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. وجميع أفعال العباد هي في نفس الوقت من كسبهم من كسبهم ومن فعلهم بإرادتهم dan pada waktu itu juga apa yang dia lakukan pada waktu seketika itu dari usaha mereka. فالله سبحانه وتعالى في هذا المثال نوضحه خلق العبد هذا الذي هو قد وقع في الزنا وخلق إرادته التي سعى في هذا الأمر وخلق جوارحه التي مارس فيها أو مارس بها هذه الجريمة انظر وخلق الزانية وخلق إرادتها وخلق جوارحها التي وقعت بها في هذه الجريمة وخلق الجو وخلق المكان وخلق الكون كله وخلق أفعال العباد Dan ketika itu, ketika hamba tersebut melakukan seperti perbuatan zina, dikatakan oleh beliau, disitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba tersebut. dan juga Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan iradah keinginannya dan anggota badan orang yang melakukan perzinahan. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala pun yang menciptakan azzaniyah, oh, wanita yang berzinah. Begitu juga keinginan, begitu juga anggota badannya Allah yang menciptakan. Begitu juga menciptakan apa? Perbuatan yang terjadi ketika itu dan al-makan, tempat dan juga semua Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. فلو أن هذا العبد لم تكن له قدرة ولم تكن له إرادة فهل يقع في هذه الجريمة؟ Kalau seandainya hamba tersebut tidak memiliki iradah, keinginan, dan tidak memiliki kudrah, apakah akan terjadi pada perkara per, kekejian tersebut? Al, al-jawab Kudrah itu kemampuan, apa? Perbuatan. Al-jawab إذا لم تكن له قدرة ولم تكن له إرادة ما وجدت الأسباب التي يتولد منها ذلك السبب وتلك المعصية فلا تحصل أبدا Kalau seandainya dia tidak memiliki iradah, keinginan dan tidak memiliki kudrah, kemampuan perbuatan untuk melakukan perzinahan tadi yaitu kudrah ini kemampuan keinginan eh, kemampuan kalau iradah keinginan maka tidak akan terjadi perzinahan tersebut tidak akan terjadi terjadi perzinahan tersebut dan tidak akan terjadi pula kalau tidak ada iradah dan kudrah sebab yang akan menjerumuskan seseorang kepada kekejian. انظر فخالق الأسباب خالق الأمر الذي تسبب من هذه الأسباب وهي الإرادة والقدرة dan yang menjadikan asbab itu yang menjadikan asbab sebut yaitu al-irada dan kudrah ini yang menjadikan seseorang bisa melakukan perzinahan atau yang melakukan suatu kejadian. Walau lam takun hunalika imra'ah min ajli an yazni biha hal sayaqa'u minhu jarimatu zina? Kalau seandainya di sana tidak ada wanita pezina yang mau dizinai apakah akan terjadi perbuatan zina? Al-jawab la فلا يحصل هذا الأمر هذا الفعل إلا من ذكر فاجر في أنثى فاجرة فانظر فالله عز وجل خلق هذه الأسباب وهذه الأسباب نتج منها ذلك السبب وهو فعل الأمر <clears throat> Dan kalau seandainya Taib jawabannya kata beliau hafizahullah taala tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi kecuali perbuatan seperti terjadi dari apa? Seorang yang fajir kepada wanita yang fajirah. Yang fajirah. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan itu semua. Hadir asbab, sebab-sebab itu semua. وفي نفس الأمر هذه الجريمة من كسب وبإرادة هذا العبد من كسبه ومن إرادته وباختياره هو الذي سعى في ذلك الأمر dan pada waktu itu pun <clears throat> jari maka kejian tersebut dinisbahkan usahanya kepada orang tersebut karena dia memiliki keinginan dan memiliki ikhtiar keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut dan itu dinisbahkan kepada dia. فلم يكن مجبرا على الفعل بل بإرادته وبمحض اختياره هو الذي سلك في الأسباب حتى وقع في السبب <coughs> dan orang tersebut tidaklah dipaksa tetapi itu keinginan dari dia sendiri dan dialah yang menempuh jalan untuk untuk untuk terjatuhnya dia kepada kekejian kepada kekejian yaitu al-jarimah dan dialah yang melakukannya dengan adanya kemauan dan kudrah. Wa kana al-wajib 'ala hadha al-'abd an yakuna khaifan muraqiban lillah subhanahu wa ta'ala ba'idan 'an ma'siyati Allah 'azza wa jalla wa 'an ghadabi rabb subhanahu wa ta'ala. Yang harus dia tempuh hamba tersebut seharusnya dia menempuh apa? Jalan yang harusnya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menjauh dari perbuatan-perbuatan maksiat Allah Subhanahu wa taala dan menjauh dari kemurkaan-kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Idzan barakallahu fikum ba'da an ittadha lana hadzan al الأمران بوضوح وهما الأمر الأول بارك الله فيكم أن فعل العبد إنما هو بمحض إرادته واختياره ليس مجبرا عليه الأمر الثاني أن فعل العبد أيضا هو من ضمن مخلوقات الرب سبحانه وتعالى ننظر بعدئذ إلى أقوال أهل البدع والأهواء إلى المخالفين الحق في القضاء والقدر وإلى الرد عليهم Dari sini kita telah mengetahui dengan jelas tentang dua jawaban tersebut. Yang pertama, bahwasanya fi'lul abd itu perbuatan hamba itu memang khusus timbul dari keinginannya dan bukan suatu paksaan. Dan itu dikatakan kasban lahu usaha dia. Kemudian yang kedua bahwasanya perbuatan ataupun seorang hamba dan perbuatan tersebut adalah baik dari iradah ataupun kudrohnya ataupun yang lainnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau akan menyebutkan tentang syubhat syubhat ahlul bidah dan bantahan-bantahannya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullahi taala alaihi المخالفون للحق في القضاء والقدر طائفتان الطائفة الأولى الجبرية وهم الذين يقولون العبد مجبور مجبور مجبور على فعله ويقولون ليس له اختيار في ذلك بمعنى كل أعماله هو مجبور عليها كالآلة يتحرك يفعل أفعال وهو لا يريدها ولا يقصدها ولا يدري كيف يفعل هكذا يفعل الأفعال كالآلة هذا هذا قول من؟ هذا قول ومعتقد أهل البدع والضلال الجبرية الضلال <clears throat> Kemudian beliau melanjutkan tentang firqah kelompok yang menyelisih al-haq dalam qada qadar bahwasanya orang-orang yang menyelisih <clears throat> kebenaran dalam perkara qada qadar itu ada dua taifah, dua firqah. Yang pertama adalah Jabriyah. Mereka mengatakan al-abdu majburun ala fi'lihi. Seorang hamba itu dipaksa terhadap perbuatannya. Dan mereka mengatakan bahwasanya al-abd itu laysa lahu ikhtiyar fi Tidak memiliki pilihan dalam melakukan hal tersebut. Maknanya semua amalan-amalan yang dia lakukan itu semuanya majbur, dipaksa. Dia seperti Allah Kemanapun dia pergi di, di apaku dia ikut. Seperti itu, seperti alat. Tidak memiliki apa? Iradah sama sekali, keinginan. Ini kelompok yang dikatakan oleh Jabriyah dari Ahlul Dalal. أما اعتقاد أهل الحق واعتقاد أهل السنة الإنسان والعبد ليس مجبورا على أفعاله على ما يفعله من أعمال فلديه إرادة ولديه عقل يميز ولديه استطاعة فيفعل هذه الأفعال باختياره ليس مجبرا على ذلك الفعل بل هو باختياره يؤذن المؤذن منهم من يذهب إلى المسجد باختياره ومنهم من يذهب إلى بارة الخمر وإلى الإنترنت وإلى ملاعب الكرة باختياره Adapun keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa seseorang itu tidaklah dipaksa terhadap perbuatan-perbuatannya dan bahwa seorang hamba itu memiliki iradah keinginan dan seorang hamba itu memiliki aklun akal pemahaman berakal dan mengerti dan juga seorang hamba itu memiliki istitoah kemampuan kemampuan dan ini semua dimiliki oleh al insan Begitu juga ketika seseorang dimisalkan oleh beliau al-muadzin yuadzin. Fal insan keluar menuju sholat itu biikhtiarihi dengan keinginannya. Begitu seseorang keluar ke tempat kafe-kafe khamr, itu pun dengan ikhtiarnya, keinginan hamba tersebut. Dan seseorang berangkat ke pergi ke internet, itu pun dengan ikhtiarnya, bukan suatu paksaan, bukan dari paksaan tetapi dari keinginan hamba tersebut. Ini i'tiqad ahli sunnah. Oleh karena itu disebutkan kasbanlah sebagai usahanya. وهكذا الإنسان يدخل إلى الأسواق فيشتري باختياره وما يشتهي بإرادته هذا يشتري ثيابا وهذا يشتري طعاما وهذا يشتري فاكهة وهذا يشتري حلوى انظر وموجود أيضا النساء المتبرجات هذا ينظر إلى الحرام وآخر يغض طرفه عن حرام الكل بإرادته وباختياره Kemudian beliau pun misalkan dengan misal yang lain, yuwadih yang men lebih menjelaskan, yaitu seseorang pergi ke pasar dan telah diketahui tentang keadaan pasar, bagaimana bentuknya. Ketika dia membeli sesuatu, baik dari merebut pakaian dan yang lainnya itu dengan ikhtiarnya keinginannya dari apa keinginan dan bukan suatu paksaan begitu juga di tempat tersebut adanya wanita-wanita wanita-wanita yang mutabarija dan seseorang yang melihat kepada wanita tersebut dengan ikhtiarnya kepada yang haram atau menghindar dari wanita tersebut bikhtiari dengan keinginan dan kehendaknya maka seorang hamba ini memiliki apa ikhtiar apa memiliki keinginan dan juga itu adalah keinginan hamba. فليس هنالك أحد يرجع إلى البيت ويقول أنا أردت أن أشتري طعاما فوجدت نفسي أشتري ثيابا أو آخر يقول أنا أردت أن أشتري قميصا فوجدت نفسي أشتري سراويلات أو يقول أنا أردت أن أشتري فاكهة فاشتريت مثلا هرا هذا لا يوجد أنه مجبر لا بل بإرادته Baik. Seseorang kembali pulang ke rumahnya, kemudian mengatakan saya tadinya keluar mau membeli makanan, ternyata saya membeli apa? Pakaian. Begitu juga ketika keluar mau menginginkan mau beli apa? Fakih. Tiba-tiba beli apa? Beli kucing. Dan selanjutnya tidak mungkin hal tersebut. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليهم عليه ونرد عليهم أي على أهل الباطل وعلى الجبرية الضلال الضلال نرد عليهم بأمرين الأول أن الله أضاف عمل الإنسان إليه العمل مضاف إلى هذا الإنسان فالعمل بإرادته قال وجعله كسبا له نعم ويجازى على ذلك الكسب وجعله كسبا له يعاقب ويثاب بحسب الفعل إن خيرا فخير وإن شرا فشر قال ولو كان العبد مجبورا عليه مجبور على ذلك الفعل ما صح نسبته إليه كيف ينسب إليه الفعل ما يصح أن ينسب إليه الفعل إذا لم يكن بإرادته وباستطاعته واختياره ولكان عقابه على ذلك الفعل ظلما لأنه يعاقب على شيء ما أراد فعله وهذا محال هذا محال فإنما عوقب على فعل أراده واكتسبه باختياره <clears throat> Kemudian dikatakan oleh beliau wa naruddu alaihim bi amrayn, maka kita bantah mereka yaitu ahlul batin dan di sini kepada kelompok Jabriyah dengan dua perkara. Perkara yang pertama, innallaha adhafa 'amal al ab 'amal al-insani ilaihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengindafakan, menyandarkan perbuatan insan kepada dia. Itu kepada hamba tersebut. Wa ja'alahu kasban lah dan Allah pun menjadikan itu sebagai usahanya. Yu'aqab wa yusab bihasabihi. Orang tersebut yu'aqab diberikan ukubah, diberikan balasan dan diberikan pahala bihasabihi disesuaikan dengan perbuatan dia. Jika perbuatan tersebut baik, maka dia akan diberikan balasan kebaikan. Tapi jika perbuatannya syar, maka dia pun akan mendapatkan yang semisalnya. Yu'aqab bimisliha kalau seandainya hamba tersebut majbur, dipaksa terhadap perbuatan itu, masa hanisbatu ilaih, maka tidak mungkin sahih penisbahan kepada hamba tersebut dan tidak mungkin dijadikan sebagai kasban lah. Walakana iqabu alai uzman. Kalau seandainya dia melakukan perbuatan <clears throat> baik, kemudian dia di, diiqab, walakana iqabuhu zulman dan kalau walakana dan sungguh pengiqaban kepadanya itu suatu kezulman, ke kezaliman. Kalau seandainya dia dipaksa untuk melakukan seperti itu, kemudian dihukum, maka sungguh ini suatu kezaliman, kezaliman. الأمر الثاني من الردود عليهم أن كل واحد يعرف الفرق بين الفعل الاختياري اختياره والاضطراري المجبر عليه في الحقيقة والحكم في حقيقته وفي حكمه فلو اعتدى مثلا شخص على آخر وادعى المعتدي أنه مجبور على ذلك بقضاء الله وقدره لعد ذلك سفها ومخالفا للمعلوم بالضرورة أنت جنيت واعتديت وأسأت بإرادتك كيف تقول قدر الله <coughs> Kemudian bantahan yang kedua Inna wahidin sesungguhnya setiap seseorang itu mengetahui perbedaan antara perbuatan yang memiliki kehendak sendiri, ikhtiar, pilihan dan perbuatan yang dipaksa. Fil haqiqah wal hukum dalam hakikatnya dan dalam hukumnya. Kemudian contohkan falau tada syahsun ala akhar. Kalau seandainya ada seseorang mendolimi orang lain. Wada kemudian dia beristidal dan mengatakan bahwa saya, saya majemburun ala tarik dipaksa untuk melakukan hal tersebut dengan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qadarihi la'udda maka ungkapan yang seperti itu setelah dia melakukan perzaliman penzaliman kemudian dia berhujjah dipaksa maka sungguh hal tersebut akan dianggap sebagai safah kebodohan yang menyelisihi perkara yang maklum dengan darurah dan akan dengan bagaimana kamu menzalimi saya kemudian kamu berhujjah ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala padahal engkau telah melakukan perbuatan zalim amma taifatu tsaniyah min tawaifi ahli bidayah wal dalal alladziina الذين ضلوا في باب القضاء والقدر فهم القدرية القدرية وهم على أقسام منهم هؤلاء الذين يقولون العبد مستقل مستقل بعمله بمعنى العبد يخلق فعله يخلق أفعاله وليس لله في عمل هذا العبد لا إرادة ولا قدرة ولا خلق هكذا يقولون Kemudian firqah yang kedua dari kelompok-kelompok ahlu dalal yaitu al-qadariyah. Mereka sebagiannya mengatakan bahwa al-abdu mustaqil bi amalihi. Bahwa seorang hamba itu terpisah dengan amalannya. Yaitu bahwasanya <clears throat> al-abdu mustaqil bi amil, bahwa seorang hamba mustaqil bi amilhi, tersendiri dengan amalannya, yaitu bahwasanya hamba tersebut yang menciptakan perbuatannya dan yang menciptakan semua perbuatannya itu adalah hamba. Ini mustaqil bi amalihi Bahwasanya amalannya itu memang dia yang menciptakannya, yang melakukannya. Laisa lillahi laisa lillahi fi iradah dan tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala qudrah, wala laisa lillahi fihi iradah wala qudrah wala khalqun dan tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam iradah, qudrah dan khalq. Itu bukan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukan kudrah Allah Subhanahu wa taala, tapi mustaqil, khusus hamba yang melakukannya. فالقاتل مثلا عندهم هذا خلق فعل القتل وإرادته تغلبت على إرادة ومشيئة الرب فقتل <clears throat> Contohnya, seseorang membunuh. Perbuatan pembunuhan ini adalah orang yang melakukan. Kemudian iradahnya, keinginan hamba itu mengalahkan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan dialah yang menciptakannya itu hamba tersebut dari pembunuhan. وشارب الخمر عندهم خالق هذا الفعل معصية شرب الخمر وإرادته متغلبة في هذا الكون على مشيئة الرب Begitu juga orang yang meminum khamr mereka mengatakan terhadap orang yang Muhammad bahwasanya <clears throat> yang menciptakan perbuatan ini adalah orang yang melakukannya. Dan keinginannya ini mengalahkan pengaturan Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya bahwasanya itu adalah keinginan dia dan keinginan Allah Subhanahu wa taala terkalahkan. Wazani khaliqu fi'li az-zina wa iradatuhu taghallabat ala iradati ar-rabb. <clears throat> Begitu orang yang berzina, mereka mengatakan bahwasanya dia yang menciptakan perbuatan tersebut yaitu perzinahan. Dan bahwasanya iradahnya mengalahkan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala ولا شك أن هؤلاء ضلال فقد أثبتوا في الكون خالقين مع الله جل وعلا يخلقون هذا يخلق أفعاله وهذا يخلق أفعاله هذا يخلق أفعال الشر وهذا يخلق أفعال الخير فادعوا بذلك خالقين ليس خالقا واحدا مع الله bal khaliqina fil kaun ma'allahi azza wa jal. Maka jelaslah mereka adalah orang-orang yang bulal, orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka menetapkan apa? khaliqin di dunia ini. Bahwasanya banyak orang yang menciptakan di bunga, di muka bumi ini. Setiap seseorang menciptakan perbuatannya, yang itu menciptakan perbuatannya sendiri, yang ini perbuatannya sendiri dan semuanya mengalahkan masyiatullah Subhanahu wa taala kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa'atiqadu ahli al اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الكون مخلوق والله هو الخالق وحده سبحانه وتعالى وأن العباد وأفعالهم جميعها مخلوقة خلقها رب العالمين عز وجل Sedangkan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya kaun ini, alam ini, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dalamnya? Begitu juga hamba dan perbuatannya, itu semuanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. وأن قدرة الله عز وجل غالبة وأن مشيئته عامة لا يخرج أحد عن مشيئته سبحانه وتعالى ولا يحصل فعل من خير وشر في الكون إلا بمشيئته عز وجل ولو شاء الله ما فعلوه <clears throat> Kemudian bahwasanya enam tadi bahwasanya al-kaun ini semesta alam ini apa? Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya hamba dan perbuatannya adalah termasuk ciptaan hamba semuanya. Dan taib. Dan bahwasanya kudratullah Subhanahu wa taala itu mengalahkan semuanya. Dan iradatullah Subhanahu wa taala itu amah umum mencakup semuanya dan semua iradah dan kudrah tidak keluar dari masyiat dan semua iradah dan kudrah hamba-hambanya itu tidak keluar dari apa iradatullah dan masyiatullah subhanahu wa taala walau syaa Allah ma fa'aluh kalau seandainya Allah subhanahu wa taala berkehendak sesuatu ma sungguh mereka tidak akan bisa melakukan sesuatu itu قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه ونرد عليهم أي على هؤلاء الضلال القدرية بأمرين الأمر الأول أن قولكم ذلك مخالف لقول الله عز وجل الله خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد من خير وشر <clears throat> Kemudian kata beliau Syekh Wa Syekh Ibnu Taimin mengatakan naruddu alim bi amrin, kita membantah mereka dengan dua perkara. Perkara yang pertama inna mukhalifun. Bahwasanya hal tersebut menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka ungkapkan, yang mereka katakan itu semuanya menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, menciptakan yang baik dan yang jeleknya. Wa aidan qala jalla wa ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ay wa ma ta'malunahu min khairin wa syarra fallahu jalla wa ala na'am khaliqu dzalika khaliqu dzalika kullihin. dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Ai apa yang kalian lakukan baik dari yang berupa kebaikan ataupun yang berupa kejelekan semuanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakannya الأمر الثاني من الردود عليهم أن الله مالك السماوات والأرض فكيف يكون في ملكه ما لا تتعلق به إرادته وخلقه ومشيئته سبحانه وتعالى محال Kemudian yang kedua, innallaha malikus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang menguasai langit dan bumi, rajanya. Fa kaifa yakunu fi mulki ma la tata'allaq bihi iradatu wa khalqu? Maka bagaimana ada pada kerajaannya itu sesuatu yang berkaitan sesuatu yang tidak berkaitan dengan iradahnya dan khalqu dan ciptaannya dan ini sesuatu yang sangat mustahil suatu sesuatu yang ada di langit dan bumi tidak ada ada sesuatu yang tidak berkaitan dengan irada dan khalqnya khalqnya maka ini sesuatu yang mustahil بعد بيان المخالفين الحق في القضاء والقدر والرد عليهم تأتي معنا إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم فقرة في أقسام الإرادة والفرق بين الإرادتين نسأل من الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا إلى هنا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا